Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Kalau ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Wamahunna, apa itu ya Rasulullah? Maka kita telah sampai pada kalimat As-sab'u al-mubiqat. Jauhi tujuh perkara yang membinasakan. Faidah kemarin bahwa disebutkan al-adat laisa lil hasr. Penyebutan bilangan bukan sebagai batasan. Ini faidah penting. Sehingga disebutkan tujuh bukan berarti terbatas tujuh dari perkara yang membinasakan. Maka dikatakan di sini pada kalimat yang kedua al-muhlik, al-mubiqat. Jauhi oleh kalian al-mubiqat. Apa itu mubiqat? Al-mubiqat ay muhlikat. Mubiqat maknanya ialah al-muhlikat. Perkara-perkara yang membinasakan Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang kelima dua. Waja'alna bainahum maubiqa. Waja'alna bainahum dan kami jadikan di antara mereka maubiqa. Maubiqa ai makanu halak. Tempat kebinasaan. Ya. Jadi maksudnya al-mubiqat jamak dari maubiqo. Maubiq mufrad, jamaknya maubiqat. Jadi segala perkara yang membinasakan. Ya. Qalu Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mahunna?" Wahai Rasulullah, apakah yang disebut atau apakah tujuh perkara itu? Kata Syekh Saleh Utsaimin, "Sa'alu an tabyiniha." Di sini para sahabat bertanya tentang penjelasannya, perinciannya. Wabihi tatabayyanul faidah minal ijmal. Dengan pertanyaan ini tatabayyan akan semakin jelas faidah dari perkara yang global Nabi cuma mengatakan jauhi tujuh perkara. Ini global, tujuh, apa saja itu. Maka para sahabat menanyakan perinciannya. Wama hunna, apa itu? Wahia al mukhatib libayani hadal mujmal. Ini adalah permohonan, permintaan orang yang diajak bicara. Dari perkara yang global supaya dirinci. Libayan hadal mujmal. Supaya diterangkan yang global tadi. Sebab sesuatu yang global bisa ditarik ke kanan, tarik ke kiri. Belum jelas. Maka dengan dirinci, orang tidak lagi menarik ke kanan atau menarik ke kiri. Tapi jelas, ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu yang dimaksud. Li'anahu idza jaa mubayyinan min awalin min awalin wahillatin lam yakun lahu talaqi wal qabul kama idza ajmala sumabuyina dikarenakan apabila telah datang mubayyinan penjelasan dari pertama kali dari munculnya begitu disebutkan tujuh perkara satu dua ini sudah jelas tapi Nabi cuma mengatakan istanibu asab al mubiqat Jauhi tujuh perkara yang membinasakan. Ini belum jelas. Lam yakun lahu talaqi wal qabul. Ini belum diterima dengan jelas. Kama idza ajmala summa buyina. Sebagaimana perkara apabila itu global, summa buyina lalu diterangkan perinciannya. Sehingga perkara itu akan semakin nampak jelas. Ya. Itu maksud pertanyaan para sahabat wa hunna. Apa itu? Tujuh perkara. Adapun secara i'rab disebutkan di situ wa ma ma isim istifham mubtada. Adapun hunna khobar mubtada. Atau sebaliknya wakila bil aqs. Atau sebaliknya ma khobar muqaddam. Wujuban. Lianal istifham lahu sadarah. Karena setiap kalimat istifham pertanyaan ada yang memunculkan. Wahuna mubtada muakhor. Huna ini sini mubtada tapi diakhirkan. Ya. Lianahuna domirun ma'rifah. Karena yang namanya mubtada itu isim ma'rifah. Ini domir bentuknya. Wama adapun ma isim nakiroh. Tidak mungkin dia menduduki mubtada. Iya. Karena itu nakiroh. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Wal qa'idal muttaba'ah lahu ayyukhbara bin nakirah anil ma'rifah wala aqs. Sebab kaidah dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa eh, yang dikhabarkan oleh nakirah dari perkara yang ma'rifah. Contoh, al-baitu jadidun. Al-bait ma'rifah, jadidun nakirah. Ya. Jadi dalam hal ini kaidahnya isim yang nakiroh diterangkan oleh ma'rifah al-bait jadi misalnya termasuk di sini summa qala setelah Nabi SAW ditanya ya maka beliau barakallahu fikum menjawab karena kalau orang ditanya ngerti apalagi yang bertanya butuh penjelasan ini perlu diterangkan. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, perhatikan di sini. Lalu orang tersebut bertanya, lalu kita sembunyikan ilmunya. Mansuila 'an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya sesuatu tentang ilmu, disembunyikan ilmunya. Ilmu yang seharusnya disampaikan disembunyikan. Apa ancamannya? Luci mabili jamin minan nar. Mulutnya nanti diberikan kendali dari neraka. Ya. Disiksa oleh Allah. Kenapa dia disiksa oleh Allah? Karena menyembunyikan perkara yang harus diterangkan. Inilah ilmu. Kalau diterangkan dan itu memang dibutuhkan, jadi faidah. Namun kalau disembunyikan, maka ini Luci mabil jamin minan nar. Nah, maka Rasulullah SAW merinci satu persatu. Nah, kita rinci yang pertama. Kala Nabi menjawab, asyirku billah. Yang pertama ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla qaddamahu li'annahu a'zamul mubiqat didahulukan qaddamahu didahulukan penyebutan asyirku billah kenapa didahulukan ini karena a'zamul mubiqat disebutkan syirik yang pertama karena ini merupakan perkara yang terbesar yang membinasakan manusia. Ya. Faina al dunub maka syirik dosa terbesar. Ya. Lebih besar dari memakan riba. Karena nanti riba di belakang. Ya. Dikatakan syirik karena itu yang paling besar yang menimbulkan kebinasaan. Rasul pertama Nuh berdakwah di muka bumi ini untuk menegakkan tauhid dan membersihkan syirik. Apa akibatnya orang yang menentang Rasul? Maka Allah binasakan. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Setelah air naik, naik, naik, naik kapalnya Nabi Nuh pun terbawa air. Adapun orang yang mereka menentang Nabi Nuh, maka dibinasakan oleh Allah. Lihat di sini. Jadi keperbuatan syirik menentang Rasul, dakwahnya Rasul menjadi sebab binasanya sejarah kaumnya Nabi Nuh. Iya. Masyaallah muslimin. Demikian pula a'dhabu dosa terbesarnya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Wa huwa khalaqaka padahal Allah yang menciptakan engkau. Allah yang memberi rezeki, yang mengatur. Tapi ketika berdoa bukan lagi kepada Allah. Berdoanya kepada Syekh Abdul Qadir Mohon diselamatkan. Berdoanya memohon kepada selain Allah. Ini sungguh suatu kejahatan. Di satu sisi Allah yang memberi rezeki. Namun ketika butuh kepada Nyiloro Kidul. Misalnya. Bagaimana? Ketika Allah disembah. Maka maknanya dia yang menjadi tempat kita meminta. Keselamatan. Iyaka karena butuh Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kenapa seorang muslim kemudian menjadikan selain Allah sebagai tandingan? Ini sebuah kejahatan kepada Allah taala. Ya tanawalu syirka birububiyatihi. Adapun perbuatan syirik bisa terjadi pada tiga perkara. Ya. Yeah. Sebagaimana tauhid ada tiga perkara. Demikian pula syirik bisa muncul pada tiga perkara. Iya. Kata Syekh yang pertama, birububiyatihi, kesyirikan terhadap rububiyahnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, au uluhiyatihi, kesyirikan yang dilakukan di dalam uluhiyah peribadatannya kepada Allah. Atau yang ketiga asma'ihi au sifatihi. Berbuat syirik kepada Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka syirik bisa muncul pada tiga perkara ini juga. Nah. Maka sebagai contoh, syirik dalam rububiyah ya. Apa contohnya? Faman i'taqada anna ma'allahi khaliqan au mu'inan fahuwa musyrik. Siapa yang berkeyakinan. Perhatikan. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa bersama Allah ada pencipta lain. Iya. Au mu'inan atau bersama Allah ada muin yang menolong, membantu Allah. Ya. Di samping Allah juga ada pencipta lain yang membantu Allah sebagai pencipta. Fahuwa musyrik, maka orang ini disebut musyrik, bukan muslim lagi, musyrik. Ya. Perhatikan di sini. Ini namanya syirik di dalam rububiyah. Iya. Atau contoh kedua. Au anna ahadan siwallah yastahiku ayyubad. Atau contoh di dalam syirik uluhiyah. Ya, kalau tadi contoh dalam syirik rububiyah, meyakini ada pencipta selain Allah. Baik itu namanya dewa-dewa, entah dewa yang laki-laki atau dewa perempuan. Ya. Yang diyakini ikut mengatur perjalanan langit dan bumi yang mengatur gunung yang mengatur laut di samping Allah ada yang lain ini termasuk keyakinan syirik kepada Allah Ta'ala iya perhatikan di sini orang yang berkeyakinan keyakinan itu di dalam hati tapi biasanya keyakinan akan dimunculkan dengan praktek bukti itu keyakinannya Makanya biasanya ditampakkan dalam uluhiyah. Keyakinan. Melahirkan sebuah ibadah. Contoh syirik dalam uluhiyah. Au ana ahadan siwallah. Atau seorang yang berkeyakinan. Bahwa ada seorang selain Allah. Yastahiku ayyubada. Berhak untuk diibadai. Iya. Punya keyakinan ada selain Allah yang boleh untuk diibadai Entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu orang soleh, entah itu batu. Ya. Maka setiap orang yang punya keyakinan seperti ini, bahwa musyrik disebut orang musyrik. Ya. Bukan mukmin, bukan muslim, musyrik namanya. Ya. Wa ilam yu'bad, wa ilam ya'budhu. Perhatikan. Walaupun dia tidak sampai mengibadahinya. cuma hmm. Cuman yakin. Di samping Allah pencipta langit. Ada yaitu Muhammad. Nurnya Muhammad. Loh. Jadi di samping Allah nur Muhammad. Loh. Kalau bukan karena nurnya Muhammad. Alam tidak tercipta. Loh. Nur Muhammad SAW. Dia Nabi, dia Rasul, bukan pencipta. Ya, ya. Maka ini termasuk jenis keyakinan kesyirikan. Ya. Walaupun dia tidak beribadah kepada yang diyakini tadi, cuma punya keyakinan. Tidak sholat kepadanya, tidak sujud di hadapannya. Tapi kalau punya keyakinan, ada selain Allah yang berhak diibadahi, maka dia musyrik namanya. Lalu bagaimana kalau sampai beribadah kepadanya? Memberikan nadar, memberi sembelihan. Ya. Memberikan sembelihan-sembelihan dalam rangka mengharapkan kebaikan dari yang diyakini pencipta selain Allah. Ya, ini lebih parah lagi. Ya. Terusnya. Fa'ina abadahu wa huwa Kalau dia meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi, lalu dia membuktikan ibadah kepadanya, maka syiriknya lebih besar. Daripada yang cuma punya keyakinan. Saya meyakini di samping Allah juga gunung ada yang menjaga. Siapa itu? Arwah para leluhur. Ya. Nah, saya meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Tapi di samping Allah, laut juga ada yang menjaga dan mengatur. Sopo itu? Nyiloro Kidul. Ini sudah salah satu bentuk keyakinan dalam syirik rububiyah. Kalau sampai diyakini dan memberikan ibadah, maka ini syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Apa contohnya? Memberikan sembelihan. Karena sembelihan hanya untuk Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Katakan solatku menyembelih binatang korbanku, hidup matiku untuk Allah. Ya. Baik. Au anna lillahi masilan. Contoh yang ketiga dalam asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat. Apa contohnya? Au anna lillahi masilan. Meyakini siapa saja yang meyakini anna lillahi masila bahwa Allah punya e, masil yang serupa dengan Allah. Allah memiliki yang serupa dengan Allah. Fi asma'ihi dalam namanya. Bahwa musyrik maka dia termasuk orang musyrik. Di samping Allah di sana juga ada nama-nama yang diberikan kepada selain Allah dari nama-namanya Allah. Au anna Allah istawa 'alal ars atau contoh kedua. Atau contoh kedua Allah istawa 'alal ars bersemayam, beristiwa di atas ars. Ka il malik 'ala arsi mamlakatihi. Allah itu beristiwa di atas ars sebagaimana seorang raja duduk di atas mah, apa di atas kursi eh, kerajaannya, ya, arsnya. Ya. Ini namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahwa musyrik ini juga orang musyrik namanya. Musyrik dalam apa namanya? Asma wa sifat. Asma dan sifat. Makanya kalau kita seorang hamba punya nama, maka kalau kita punya nama dengan nama di antara nama-nama Allah, maka diidofahkan. Misalnya, Allah punya nama As-Somad. Allahus Somad. Allah itu As-Somad namanya. As-Somad. Maka kalau kita memberikan nama pada anak kita, diidofahkan dengan Abdun. Abdus Somad. Apa artinya Abdus Somad? hambanya Allah yang as-somad. Ya. Maka ini termasuk diantara yang dibolehkan. Ya. Maka kalau kita memberi nama anak kita, e, namanya siapa? As-somad. Uh, sama dengan nama Allah. Ya, tidak boleh ganti. Abdus somad. Misalnya. Atau misalnya Abdur, Abdul Ghafur. Al-Ghafur nama Allah. Ya. Baik. Wa anallaha atau contoh ketiga dalam asma wa sifat. Perbuatan syirik, ucapan yang syirik dan pernah Ibnu Taimiyah dituduh punya keyakinan Allah itu serupa dengan makhluk. Iya. Yang membuat berita namanya Ibnu Batutoh. Iya. Katanya Ibnu Taimiyah itu pernah meng mengatakan bahwa Allah itu turun dari arusnya ke bumi seperti turunnya saya dari mimbar. Katanya Ibnu Taimiyah punya keyakinan seperti itu. Nah, ini namanya musyabbihah. Dan musyabbihah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini ucapan dusta. Kenapa kalau antum lihat di dalam aqidah wasitiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat kaidah dalam mengimani asma wa sifat min ghairi tahrif wala tamsil wala tashbih wala ta'til ya. kita mengimani nama-nama Allah sifat-sifat Allah tanpa merubah tanpa memalingkan maknanya tanpa menyerupakan dengan makhluknya ini ucapan beliau sendiri membantah ucapan Ibnu Battuta ya barakallahu fikum Ya, jadi akidah sunnah meyakini bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'. Contoh ketiga, Au anna Allah yanzilu ila sama'i dunya kanusulil insan ila asfali baitihi min a'la. Atau termasuk perbuatan syirik dalam asma wa sifat bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya Allah turun ke langit dunia Sebagaimana turunnya seorang ke bawah dari rumahnya yang paling tinggi. Iya. Ucapan ini ucapan syirik. Karena dalam hadis sahih dan Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Selalu turun pada setiap malam. Ketika waktu tersisa sepertiga malam yang akhir. Kemana Allah turun? ilas sabaid dunya, ke langit dunia. Ya. Maka Allah turun. Dan sudah menjadi keyakinan ahlu sunnah apapun yang dikhabarkan oleh Allah kita mendengar dan meyakini. Tapi tidak boleh meyakini turunnya Allah itu seperti turunnya saya dari atap rumah ke sini lantai sini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun, tidak serupa dengan apapun. Walaupun maknanya turun. Ya. Karena tidak semua kalimat turun itu ditarik dengan makna yang sama. Contoh, presiden turun dari jabatannya. Apa maknanya? Apa sama? Saya turun dari atap rumah ke lantai satu. Bagaimana cara turunnya? Sama beda? Eh? Pak Presiden turun dari jabatannya. Apa maknanya? Turun seperti itu. Saya turun dari atap rumah ke lantai ini. Bagaimana caranya? Sama-sama kalimat turun. Tapi tidak boleh disamakan. Dan tidak sama memang. Ini makhluk dengan makhluk saja beda. Tapi sebagian mereka ya, Mu'tazilah Au musyabbihah Mereka meyakini Allah sama Ini kelompok musyabbihah Maka kita harus sunnah Meyakini Allah turun Namun turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk Ke langit dunia Terusnya Qala ta'ala lalu Allah ta'ala berfirman tentang ancaman orang yang berbuat syirik. Ya. Yang pertama dalam surat An-Nisa 48. Apa ancamannya? Syirik disebutkan di awal dari dosa besar sebab di sini ancamannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni Jikalau disekutukan dengan sesuatu, wa yaghfiru maduna dan Allah mengampuni dosa yang lebih kecil daripada syirik. Lima yasha bagi orang yang dikehendaki. Syirik dosa yang tidak terampuni. Ya. Ketika seorang hamba menghadap Allah, dia berbuat satu kesyirikan kepada Allah maka Allah Ta'ala tidak mengampuni kesalahannya tadi. Perbuatan syirik yang dia lakukan ketika menghadap kepada Allah. Karena dia tidak bertobat darinya, Allah tidak mengampuninya. Ya, tidak mengampuni dosa kesyirikan tadi. Beda dengan selain syirik. Misalnya dia mungkin berzina, naudzubillah. Atau memakan harta yang haram. Ada dua kemungkinan. Kalau Allah berkenan, mengampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah tidak menghendaki mengampuni, disiksa sesuai dengan keadilannya. Ya, ya. Jadi kita harus takut dan berharap dengan rahmat Allah dan takut dengan azabnya Allah. Ya. Baik, yang kedua. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 Innahu mayyushrik billah. Siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, haram Allah alaihil jannah. Haram baginya surga. Hmm. Yang pertama, diharamkan masuk surga. Wa ma'wahunar. Yang kedua, tempatnya neraka. Tempat tinggalnya selama-lamanya di neraka. Tidak bisa keluar. Yang ketiga, wa malidzalimina min ansar. Bagi orang yang berbuat syirik tidak ada penolong. Rasul sallallahu alaihi wasallam sang pemberi syafaat tidak mampu. Ya. Kenapa? Syafaati li ummati min ahlil kabair. Karena syafaatku nanti di hari akhir untuk umatku yang mereka terjatuh pada dosa-dosa besar. Selain apa? Selain syirik. Kalau selain syirik, mungkin. Masih ada harapan. Tapi kalau sudah membawa dosa syirik, maka tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang minta syafaat, minta kepada Allah. Ya, karena semua syafaat itu milik Allah. Sekarang kita sekarang di dunia. Ya, ya Muhammad beri aku syafaat. syafaat itu milik Allah. Ya. Adapun Rasulullah SAW, dia memberikan syafaat dengan izinnya Allah. Kulillah syafaatu jami'ah. Syafaat itu milik Allah semuanya. Ya. Jangan sekarang kita minta, saya mohon syafaatnya Syahdul Qadir. Ya. Dia makhluk. Yang punya syafaat itu Allah. Ya. Maka karena itu Masyarakat Muslimin Tiga ancaman dalam surat Al-Ma'idah 72 ini Sudah cukup bagi kita Untuk kita selalu takut Dari dosa besar yang membinasakan ini Jangan merasa aman Tapi yang aneh kata Syekh Soleh Fauzan Tetapi perkara yang aneh pada zaman sekarang Di sana ada orang yang mengatakan Ajarkan tohid saja Ajarkan sunnah saja. Tapi jangan membicarakan syirik. Ya. Jangan mengangkat permasalahan bid'ah. Lihat. Ini ucapan yang sungguh mereka itu tidak memahami betapa dahsyatnya ancaman dosa syirik ini. Ya. Karena kalau kita cuma mengenalkan kebaikan-kebaikan, tidak mengingatkan dari kejahatan syirik, Padahal Allah berfirman, "Famay yakfur bitauhid wa yu'min billah." Gitu? Siapa yang mengkufuri tohut setan wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, fakodistam sakabil orwatil urwatil wusqa. Baru dia berpegang dengan tali yang kuat. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tali yang kuat ialah meniadakan kesyirikan. Kalau dia beribadah sholat, haji, tiap tahun haji. Sementara tidak ngerti syirik. Ya. Begitu tawaf di Ka'bah. diciuminya hajar aswad. Wah. Apa keyakinannya? Ini yang bikin saya tokonya tambah maju. Loh. Dengan mencium ini. Lah ini termasuk keyakinan syirik. Walaupun tiap tahun haji. Kalau dia mati, maka dia tempatnya di neraka tidak boleh masuk surga. Apa tidak sengsara? Tapi kenapa sebagian orang dari kalangan hisbiyun? kalau ada dai mengangkat masalah syirik memecah belah umat. Saatnya kita bergandeng tangan. Hmm. Bukan saatnya kita bicara kesalahan orang. Jadi dakwah yang adem-adem saja. Dakwah itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini Sesoleh Fauzan mengingatkan. Ada seperti ini di zaman sekarang. Justru yang mengingatkan bahaya disalahkan. Adapun orang yang diam dari bahaya itu yang diacungkan jempol empat. Ya. Bukan dua, empat. Adapun yang mengingatkan syirik, ah ini kurang maju nanti umat Islam. Ini kekeliruan kata Sesoleh Fosa. Justru ini perkara yang dikatakan oleh Allah, fakodistam sakabil urwatil usqa. Berarti telah berpegang dengan tali yang kokoh. Kapan itu? Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Mengingkari kesyirikan dan beriman hanya kepada Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah, dia cemburu dengan perbuatan syirik. Kalau sudah mencintai sunnah, dia cemburu kalau ada bid'ah. Iya. Namanya cinta, pasti ada rasa apa? Cemburu. Kalau ada orang ngaku cinta, dada cemburunya. Kira-kira cintanya benar apa salah? Atau mungkin cintanya sangat tipis ya. Antum punya istri, cemburu apa tidak? Eh? Cemburu, ada orang SMS, siapa itu? Wah, nomornya gelap lagi. Cemburu. Lihat HP-nya. Siapa ini SMS-an? Sayang-sayangan lagi. Oh, cemburu muncul. Kenapa ada cemburu? Karena ada rasa cinta. Sama Ketika muncul kesyirikan di tengah umat Islam, orang yang cinta dengan Islam, cinta dengan tauhid, cinta dengan sunnah, itu cemburu terhadap saudaranya. Karena rasa cinta, bukan karena jengkel, bukan karena marah, bukan karena emosi, bukan. Walaupun mungkin ketika menerangkan ber apa namanya? Oh, semangat, tapi itu bukan karena marah, mungkin apa namanya? Bukan karena marah sekali lagi sebagai bentuk ungkapan rasa cinta. Ini nasihat saya Soleh Fauzan di dalam syarah kita Tauhid. Baik. Selanjutnya. <clears throat> Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'dham ma yakunu minal jinayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa syirik merupakan a'dham kejahatan yang paling besar yang terjadi wal jurmu bikaulihi dan termasuk kejahatan ketika beliau mengatakan dan bin ayu dan bi a'dham dosa apakah yang paling besar maka Nabi mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka dosa yang paling besar itu engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan engkau. Ya. Lalu yang kedua apa? Wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ya. Apalagi dosa yang sangat besar setelah itu wa qauluzur, ucapan dusta. Ya. Ya. Fa inal falladhi khalaqaka wa awjataka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka antaj'ala lahu nida. Allah zat yang menciptakan mengadakan wa amaddaka dan memberikan wa a'adda dan menyiapkan wa razaqaka dan memberikan rezeki kepada engkau menciptakan mengadakan memberikan rezeki, menyiapkan kebutuhan, fakaifa lahu Lalu bagaimana engkau jadikan bagi Allah tandingan? Allah yang menciptakan engkau, Allah yang menciptakan lautan, langit dan bumi. Kok kemudian engkau memberikan ibadah kepada selain Allah? Dengan beribadah kepada bumi, dengan diberi sedekah. Yang menciptakan itu Allah. Sehingga kalau mau memberikan ibadah, berikan kepada Allah. Itu bukan sedekah namanya. Tapi mubadir. Yang butuh makan itu orang miskin. Adapun makanan yang sudah dimasak lalu dimasukkan ke bumi. Bumi tidak butuh makanan kayak gitu. Yang butuh orang miskin itu. Ya. Kalau daging dipotong, kepalanya dibagi tetangga, itu barokah ya. Dapat pahala. Tapi kalau kepala binatang dipotong lalu ditanam ke bumi, apa kemudian berarti bumi butuh itu? Walaupun dikatakan ini sodakoh Ustaz. Bukan sodakoh, mubadir. Sodakoh itu dalam kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Falau anna ahadan minan nas. Kalau ada seorang dari manusia. Ahsana ilaih. Berbuat baik kepada anda. Bima duna dalik dengan kebaikan di bawah kebaikannya Allah. Ya. Dia selalu memberi kebutuhan kita. Faja'alta talahu nadhira. Lalu kau jadikan tandingan bagi dia. Lakana hadal amr binisbati ilaih kufran wa juhuda. Pasti perkara ini kalau disandarkan kepada orang ini termasuk perbuatan kufur nikmat. Wajuhu dan menentang. Contoh istri. Mulai diberi mahar. Maharnya aja mobil. Sudah kayak gitu rumah beserta apanya? Isinya. Masya Allah. Rezeki tiap bulan dicukupi. Tapi Masya Allah. Pas pada akhir tahun bangkrut usahanya. Apa kata istri? Maro'aituka khairan qat. Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Ya, menurut masih lebih baik tetangga itu. Loh, lebih baik tetangga itu pada tidak pernah memberi sesuatu. Suami yang selalu berbuat baik dikatakan tidak ada kebaikan. Itu saja kita marah ya. Tidak pantas. Apalagi Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah hamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu dan sebagai pengumuman insyaallah besok malam Ahad insyaallah diisi oleh Al Ustaz Maimun insyaallah sebagai ganti ustaz yang kosong ya. Iya.